<laughs> Senang sekali rasanya di kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam sebuah program yang akan menghadirkan informasi-informasi dan berita-berita terbaru seputar Kabupaten Curanmor yang telah berhasil dikumpulin oleh tim reporter kami sepanjang satu hari ini. <laughs> Dimana lagi kalau bukan di Curanmor hari ini. <laughs> Langsung akan segera kita menggelundungkan berita yang pertama. Sahabat DS, ya, dalam sebuah seminar bisnis yang diadakan di Kabupaten Curanmor belum lama ini, seorang pengamat bisnis mengatakan bahwa apabila bisnis Anda pengen lancar, apabila bisnis Anda kepengen sukses, Anda disarankan sebaiknya tidak perlu konsisten, apa? Tidak perlu konsisten atau dalam bahasa Curanmore, eh, orang perlu duweni omongan utawa sikap sing jadi anggar kepengen bisnisnya lancar, aneh sukses, mendingan hindari konsisten atau dengan kata lain mendingan jadi wong sing plin-plan, pendiriannya sing ora tetap daripada bisnis utawa aneh hancur. Nah, hal ini dibuktikan dengan sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten Curanmor di mana ada seorang pelamar kerja yang sudah berkali-kali ditolak oleh perusahaan gara-gara wong konsisten. Nah, ini nyor daftar gawean nyor daftar gawean nang perusahaan Erika petane dan apa-apaan maksudnya ku apa ku apa daftar kerja apa penantang dulu kemarin nyong kue nyong direktur nang ini lu nyong kue direktur ngelamar pekerjaan jagong tek titeni kue wis bola bali bola bali bola bali bola daftar mari perusahaan kene mbok eh kue daftar kerjaan mari kene ora pisan ki mbok tahun ini bisbol. mbok Napa dari tahun ke daftar manding? Eh, sumpah oh gue koe direktur. Sumpah oh sing dalo sing goblok kowe kan koe direktur. Nyungke bola-balik bola-balik bentar mari daftar gawean ki masalah jenengan bentahun oh, buka pendaftaran. Dadi gerjon daftar maning nang perusahaan rika ya bolo-bolo karep-karep entong. Diterima yang ono ora diterima yang ono ora urusan, yang penting nyong jajal. Wong barang usaha ku ora dosa, Mbok. Ya wes, Jagong nang daftar. Jenengane sapa mriki? Amin. Amin siapa lengkapnya? Amin amin. Amin. amin. Jujur sawah temu jurnal kaya kepungan bae. Umurmu pira umurmu? Umurku selawe tahun, Pak. Selawe tahun? Selawe tahun. Lu kepriwe ndak tahun wingi kan daftar mari ngene ben ngomong umurnya selawe tahun. Si ngomong selawe tahun manding kepriwe? Eh, gila kur buta kadakan lambe kowe. Nyongwe Kita orang sing konsisten. Nyongwe wong konsisten. Dadi omongane nyong ajek ora bolak-balik. Tahun ini ngomongnya umurnya selama tahun, dan ini selama tahun. <laughs> oh, tetap bercaranya kayak gue disebut sebagai orang yang konsisten ya. Wah, orang nanya, orang kerja lagi deh, gue ya. tuh lebat mercon, bapak, bapak, aja, jangan jinak parengnya mati. Hahaha. <laughs> Lah dulur kowe nyesal? gara-gara dadi wong konsisten ke wong sidana ora diterima kerja ya. Ulane sik ora sabar konsisten baik Konsisten-konsisten apa lah halabu. <laughs> Baik kita menuju ke informasi selanjutnya dalam curan mor hari ini. Sahabat ya, dinten niki apa hari ini ke banyak pimpinan-pimpinan perusahaan yang mendatangi kantor Depnaker, kantor tenaga kerja Tujuan mereka tidak lain adalah untuk mencari pekerjaan sebagai bawahan. Loh, wis kena-kena dari pimpinan kok lan daftar gawe tadi bawahan. <laughs> eh, pada ngasuran mor kadane ini. Perkenalkan nyong ke pimpinan, apa nyong ke pimpinan nyong perusahaan akeh. Nang sebulan lor sepur karena jangan nyong perusahaan gula. Udah bedan. Terus nang kana-kana belah ikul nyong de perusahaan jatuh pabrik ojong ojong sana, ojong sini. Nah. Kayak malah nang kroyen yo pabrik semen, semen dean, semen deannya kalau ngopi campur udut tlitingan keplas keplus berdiri bendina bapaknya nyong. hahaha nang kroya, Dan kena iki adam nyong malah duwe pabrik anggul Wah ya gaul banget anggur-angguran. <laughs> Tapi bukan carane nyong tetep pimpinan aja